Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi Istafa Min ibadihi al-asfiya' وأخف وأحب منهم الأخياء الأخياء والصلاة والسلام على إمام الأهل الوفاء حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى كل من به اقتدى اللهم يا ربنا سهل لنا أمورنا وافتح علينا فضوح العارفين واجعلنا من عبادك المخلصين اللهم يا ربنا حبب إلينا الطاعة حبب إلينا الطاعة حبب إلينا الطاعة وجنبنا المعصية إنك أنت على شيء قدير أما بعد حضيرين dan حضيرات kaum muslimin dan muslimat juga para pendengar radioku yang kami hormati, kami cintai. Pada malam hari ini kita bisa terus melanjutkan silaturahmi seperti yang telah dijelaskan oleh Ustadz Dimyati penyampai mukaddimah. Begitu pentingnya majelis semacam ini dan bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memberikan kemudahan kita untuk beristiqomah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita hingga kita tetap berada di dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah hingga nanti kelak di saat dicabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridho kepada kita dalam keadaan kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan langsung membaca kitab Minhajul Abidin Jalan pintas bagi orang yang ingin menjadi ahli ibadah Ahli ibadah yang sesungguhnya Jangan sampai ibadah kita ini hanya gambar saja Tapi tidak ada maknanya Agar ibadah kita benar-benar ibadah Yang berkualitas sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sungguh kita ini tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah dengan benar menjadi ahli ibadah yang benar kecuali untuk beribadah kepada Allah dan tentunya itu ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang sudah memenuhi syarat-syaratnya ibadah dan syarat ada lahir ada syarat batin syarat lahir di dalam urusan ibadah dibahas di dalam pembahasan fikih yang seharusnya kita juga menghadirkan di dalam majelis ini hanya sayangnya majelis kita di sini kan majelis mingguan ternyata tidak bisa semuanya dihadirkan ada yang belum disampaikan yaitu majelis fikih Kemarin kita beri mukaddimah sesaat-sesaat apa sedikit-sedikit tentang fikih. Akan tapi sudah lama kita tidak menyampaikan mukaddimah tentang fikih. Padahal fikih itu penting. Untuk sempurna ibadah harus ada syarat zahir dan syarat batin. Syarat zahir adalah memenuhi rukun syarat sesuai ajaran fikih. Syarat batin itu ternyata yang menjadikan itu semuanya menjadi bermakna ada nilainya di hadapan Allah kalau sudah dipenuhi syarat batin. Dan inilah yang kita bahas. Syarat batin sekaligus yang kita jadikan pendorong untuk kita menjadi ahli ibadah. Maka ini harus diiringi dengan ilmu. Jangan sampai orang tiba-tiba rindu melakukan sholat, nggak ngerti caranya sholat. Nggak benar tiba-tiba orang setelah membaca ini ingin berpuasa, tetapi tidak ngerti cara berpuasa, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sebaliknya orang rajin puasa tapi tidak ngerti roh puasa, sholat tidak ngerti rohnya sholat, tidak merasakan sholat secara yang sesungguhnya, maka itu semua amal hanya dinilai di dunia zahir saja seperti ahli ibadah tetapi di saat menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan penilaian apapun dan kita tidak ingin yang semacam itu maka kita belajar dari Al-Imam Ghazali rahimahullah taala insyaallah satu demi satu kita belajar ilmu batin ilmu batin bagaimana menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya. Mukaddimahnya sudah disampaikan oleh Imam Ghazali. Oh Ghazali, kita harus melewati tangga-tangga tertentu sampai nanti kita selesai dari tangga terakhir itu tanpa kita sadari tiba-tiba kita itu sudah menjadi orang yang merasakan nikmat waktu ibadah. Ada orang menikmati ibadah itu ada. Sudah pilihan Allah. Bisa saja orang tanpa melalui tangga-tangga ini oleh Allah langsung diletakkan di tempat tinggi. Itu ada. Akan tapi Imam Ghazali tidak ngajari yang yang jarang terjadi. Itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ada orang dipilih oleh Allah tidak pakai usaha yang panjang seperti ini. Tapi tiba-tiba dia itu orang kampung misalnya. Ibu-ibu di kampung dengan kepolosannya. Ngaji. Begitu-begitu saja. Akan tetapi ternyata mereka itu di saat melaksanakan ibadah dengan penuh kekhusyuan dirasakan sebagai nikmat bahkan seolah-olah kayak orang nggak pernah punya kesempatan untuk ibadah sehingga ibadahnya seperti orang yang rakus dalam ibadah dan ini banyak kita temukan ibu-ibu kampung yang mereka bukan ahli ilmu bukan ustadz bukan kiai atau bunyai tapi ibadah dinikmati betul Al-Quran hatam berkali-kali Sholat itu duhanya itu nggak tanggung-tanggung, nggak mau cukup dua rakaat, ambil delapan rakaat. Sholat malamnya pun begitu, subhanallah. Jadi kenikmatannya adalah di dalam urusan ibadah. Ada orang yang dipilih oleh Allah semacam itu. Tapi kalau kita tidak dipilih bagaimana? Berusaha, ayo. Satu demi satu, ayo kita lewati tangga-tangga yang diajarkan oleh Imam Ghazali agar kita menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya. Kita sampai kepada kalimat terakhir dalam mukaddimah ini, kalau orang sudah berusaha untuk melewati rintangan-rintangan yang menghalangi orang untuk menjadi ahli ibadah, mulai dari rintangan kemalasan sampai rintangan yang namanya ria, rintangan ujub, rintangan kurang syukur, semuanya telah disebut. Kalau sudah rintangan-rintangan itu dilewati, maka orang itu pada suasana yang indah sampai di digambarkan di padang kerinduan kepada Allah di lautan rahmat ini gambaran Imam Ghazali dengan kalimat-kalimat yang agung dan besar orang itu benar-benar merasakan nikmat di lautan rahmat ibadah nikmat disebutkan di sini Eh, mana ya? sudah ini sudah dicatat seperti biasa bu ya catat dicatat kalau tidak catat mana catatannya dicatat besok dicatat baik sudah dipesan suruh nyatet tidak dicatat kita bingung gimana baik apa wa laha min sa'adatin Baik. Ini adalah sanjungan alangkah baiknya bagusnya min sa'adatin alimatin, Kekaguman itu. Kalau orang sudah melewati tangga-tangga yang menghalangi untuk beribadah, ya sampailah kepada satu keadaan menemukan kebahagiaan yang agung. Bahagia dan benar-benar bahagia. Wa ya laha min daulatin 'aliyatin. Oh, alangkah indahnya orang itu berada pada pangkat daulah itu pangkat 'aliyatin yang tinggi. Tingkat apa? Keadaan itu adalah pada pangkat yang tinggi. Wa ya dan sungguh orang tersebut Ini ada takjub dalam bahasa Arab kekaguman tu ya laha ya laha ya lahu Aduh alangkah enaknya, alangkah baiknya orang tersebut min abdin mas'udin dari seorang hamba mas'udin yang berbahagia mri'in maghbudin dan orang yang bikin orang lain pengin tuh maghbud itu bikin orang lain pengin dia dalam satu suasana yang orang tuh pengin dan ini keadaan benar-benar menjadikan orang pengin kok bisa ya kadang-kadang ngomong gitu kerja capek-capek disedekain kok bisa ya anak-anak itu sholat begitu banyaknya kok bisa ya orang ngapalin ngat, hatam Quran sebulan tiga kali kok bisa ya jadi orang tuh pengen sebetulnya biarpun dengan bahasa yang kadang-kadang tidak setuju tapi sebetulnya itu kekaguman kepadanya Wasya'nin mahmudin satu keadaan yang terpuji wa dan sungguh beruntung lahu baginya wa husnul ma'ab untuk mendapatkan tempat kembali yang baik kelak. Nas'alullah kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al yang maha baik yani yang maha baik memberi kebaikan ar-rahim yang maha kasih subhanahu maha suci Allah wa taala dan maha luhur maha mulia maha aku mulia Allah Ayamunna untuk memberikan alaina kepada kita semua Waalaikum dan kepada kamu semua bihadhihi ni'matil azimati dengan nikmat besar, nikmat kesejukan, nikmat kebahagiaan di dalam ibadah. dan karunia yang agung wa bukanlah yang demikian itu alallah bagi Allah diazizin sesuatu yang susah bukan sesuatu yang repot kalau Allah mau menjadikan kita orang yang berbahagia di dalam ibadah itu tidak repot. Seperti halnya kalau Allah mau menjadikan orang itu tidak senang dan benci kepada ibadah itu juga tidak repot. Ada tidak ada ketertarikan orang untuk ibadah? Padahal pendukung ibadahnya banyak. Pertama, istrinya juga nganjurkan ngajak. Keadaan sehat kesibukan sudah dikerjakan karena punya pembantu banyak. Tapi bisa saja orang itu susah melakukan sholat subuh dua rakaat. Karena Allah tidak mencintainya. Begitu sebaliknya, orang sakit jalan pincang, demam, mata buta. Itu kadang ada di antara orang-orang yang semacam ini masih menginginkan bisa melakukan ibadah di masjid. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Allah yang pilih. Wa alla semoga Allah tidak menjadikan kita semua Minalladzina dari golongan orang-orang la nasibalahum yang tidak mendapatkan bagian min hadzal amri dari ini semua, dari kenikmatan di saat ibadah. Jangan sampai Allah menjadikan kita orang yang tidak menemukan keindahan, kebahagiaan, kenikmatan di saat ibadah. Illa wasfun kecuali hanya sifat saja, sifat zahir. Modelnya si ahli ibadah, tapi hatinya gundah nggak menikmati ibadah. Wasfun sifat saja. Tapi tidak mempunyai hakikat. Samaun. Apa yang diterikan ternyata hanya didengar saja. Dan ini ada orang yang semacam itu. Tidak kurang-kurang ia mendengar kebaikan, pengajian hadir. Tetapi ternyata kalau bahasa kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Musibah wa ilmun jangan sampai yang kita dapat itu hanya ilmu saja tidak ada amalnya ilmu tidak cukup rupanya harus ada amal ada orang pandai ada orang pandai mengumpulkan, mengumpulkan ilmu akan tapi ternyata susah untuk bisa melakukan ibadah atau mengamalkan ilmunya watamannin jangan sampai kita itu orang yang hanya bisa berangan-angan ingin surga, ingin jadi orang soleh, ingin dimuliakan oleh Allah. Punya angan-angan saja bila tifain gak ada manfaatnya. Karena angan-angan tidak dibarengi dengan upaya-upaya. Ilmu tidak dibarengi dengan amal. Mendengar tapi juga tidak ngeresep ke hati. Gelarnya adalah orang baik tapi tidak pernah disyukuri, tidak pernah bangga dengan kebaikan. Sholatnya sholat ikut-ikutan. Puasanya puasa ikut model. Orang pada puasa, puasa. Bukan berangkat dari kerinduan hatinya. Wa yaj'al dan semoga Allah tidak menjadikan ma nahu apa yang telah kita pelajari. Minal ilmi dari ilmu itu hujjatun alaina yang akan membahayakan kami semua. Hujjah alaina yang membahayakan kami yaitu ilmu yang tidak manfaat. Ini doa Imam Ghazali. Semoga Allah tidak menjadikan ilmu kita ilmu yang tidak manfaat. Yaumal qiyamati di hari kiamat nanti. Wa yuwaffiqana jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Lil amali untuk bisa mengamalkan bidzalika dengan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Wal qiyami bihi dan kita bisa menjalankan pesan-pesan ilmu tersebut Kama yuhibbu seperti apa yang Allah cintai wa yardha sesuai dengan apa yang Allah ridai. Innahu sesungguhnya Allah itu arhamur rahimina paling kasihnya di antara yang mengasihi. Ibu kita kasih sayang, bapak kita kasih sayang, orang yang kiri kanan kita punya kasih sayang akan tapi ketahuilah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala adalah paling agungnya kasih sayang. Wa akramul akramin dan Allah adalah paling mulianya orang-orang yang mulia. Paling mulia bukan Allah bukan orang. Allah adalah paling mulia di antara yang mulia-mulia. Ada yang mulia, malaikat mulia, nabi mulia, orang-orang baik mulia, tetapi Allah adalah di atas itu semuanya. Wassallallahu dan semoga Allah melimpahkan serahmat kesejahteraan. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan ala sayyidina Muhammadin kepada tuan kita Nabi Muhammad wa ala alihi beserta keluarga wa sahbihi dan sahabat beliau. Wasallim dan wasallama dan semoga Allah memberikan kepada beliau adalah keselamatan wasyarrafa kemuliaan wa karrama dan semoga Allah memuliakan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahadha inilah huwa at-tartibu tartib atau urutan-urutan alladzi yang alhamani Allah telah memberikan ilham kepadaku ilham di sini maknanya pemahaman pemahaman yang didatangkan oleh Allah ke hati seorang soleh ilham yang baik ada ilham yang jelek wa fi tariqil ibadati di dalam jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang aku tulis ini adalah apa yang diberikan oleh Allah dari pemahaman ilham kepadaku lalu aku tulis yang isinya adalah torikil ibadati cara menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam ketahuilah al-an sekarang. Bitaufikillah dengan taufik dari Allah Annal hasila kesimpulannya minal jumlati dari kesemua yang tersebutkan ada sab'u aqabatin, ada tuku, ada tujuh rintangan yang harus kita lewat, lewati. Al-ula aqabatul ilmi, kita ulas kembali ilmu. Aqabatul ilmi sudah dibahas di sini. Orang harus punya ilmu agar tertarik untuk ibadah. Dan ilmu pun harus ilmu yang menjadikan dia itu rajin melangamalkan. Jangan sampai ilmunya hanya ilmu rajin mengumpulkan ilmu tapi tidak ada ilmu yang menganjurkan dia mengamalkannya. Sebab ada orang hanya pandai ber mencari ilmu tapi mengamalkannya susah itu tandanya ilmu yang tidak manfaat. Atani atau taubati yang kedua adalah tangga taubat. Taubat harus setelah kita punya ilmu lalu kita berangkat dengan taubat. salih satu yang ketiga akubatul awaik. Mencoba melawan rintangan-rintangan yang ada sudah disebutkan kemarin. Beberapa penyakit hati, hawa nafsu mengatakan jangan ngaji di rumah saja enak tidur tuh bantal empuk. Lihat. Ya. Warabi akubatul awarid sama sesuatu yang menghalangi. Kita kemarin sudah dibahas satu persatu itu semua. al satu aqabatul bawa'id, kita harus melewati tangga. Bagaimana mencari pembangkit agar kita mau beribadah dengan benar. Yang keenam aqabatul qawadih, kita melewati satu tangga yang lain qawadih. Apa kira-kira yang menjadikan upaya kita itu menjadi mudah berubah? As-sabi'atu yang tujuh aqabatul hamdi wa syukri yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bitamamiha setelah sempurna semuanya. Itu yatimmu maka akan selesai kitab Minhajil Abidin, kitab Minhajil Abidin ila jannati ke surga wa nahnul ana dan kita sekarang natatabba akan mengikuti satu demi satu hadhil aqabati tangga-tangga kemajuan ini tangga-tangga untuk menjadi ahli ibadah disyarahin dengan sebuah sarah mujazin yang ringkas mujazil lafti yang ringkas lafadznya mustamilin yang mencakup ala nukoti kepada bisa diartikan riwayat-riwayat ala nukati riwayat-riwayat al maksudati yang dimaksud atau yang sesuai min hadha sya'ni dari permasalahan yang kita bahas yaitu ibadah. Kullu minhuma babin mufradin. Semua daripada semua itu tadi kita sebutkan mana tadi? Fibabin mufratin dalam satu bab yang khusus. Disebutkan di dalam bab khusus. Kullu minha bukan kullu minha. Kullu minha. Semua dari satu persatu. Kullu minha satu persatu dari tujuh tangga yang harus kita lewati akan disarai oleh Imam Ghazali fi babin mufratin setiap masalah disebut dalam satu bab insyaallah azza wa jalla jika Allah menghendaki azza wa jalla maha mulia dan maha bekung agung Allah subhanahu wa ta'ala wallahu subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah waliyut taufiki yang menguasai taufik wat tasdidi yang menguasai bagaimana uh, bisa benar Orang menjadi benar itu adalah di bawah taufik Allah, kemauan Allah, bimannihi dengan kemuliaan dari Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan setelah itu kita akan masuk pertemuan yang akan datang ngulas kembali dari angkan yang telah kita baca mukotimah mukotimah tantangan apa sih jadi nanti kalau kita amati coba Cerdasnya Imam Ghazali. Jadi semua itu kerasa. Oh pantesan. Saya males ibadah itu ternyata penyakitnya ini. Saya kok susah ngaji karena ini. Akan disebut oleh Imam Ghazali dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Al-Aqbatul Ula yang pertama. Wahia Aqbatul Ilmi. Yaitu masalah ilmu. Tangga ilmu. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Selanjutnya kepada para jamaah yang ingin bertanya Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya ingin bertanya eh, Dengan bersyukur kita dapat menemukan ketenangan hati Bagaimana agar kita bisa benar-benar bersyukur sedangkan kita masih belum bisa kita masih belum bisa kita masih belum bisa rindu akan ibadah dan kadang masih sering dengan kemaksiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya, ada titipan pertanyaan. Pertama, katanya bagaimana kalau orang melakukan Cina tapi setelah empat bulan baru dinikahi? Artinya jadi suami ini setelah bulan kelima. Itu nasabnya nyambung atau tidak? Dan yang kedua, bagaimana kalau kita bersentuhan dengan anjing tapi baru saja dimandikan oleh majikannya dengan sabun dan sampo sedemikian rupa artinya secara medis pasti bersih lah gitu masih najis atau tidak sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan apa yang dimaksud dimaksud dengan paham Mu'tazilah Wahabiyah serta paham Asy'ariyah serta tokoh-tokohnya siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama adalah cara bersyukur. Sementara ibadahnya belum benar gimana kita bisa nyukuri ibadahnya kurang baik ya cara mensyukuri itu adalah apa yang telah Allah mudahkan untuk anda syukuri itu mengundang nikmat yang lain misal anda dimudahkan saat ini untuk ngaji anda hadirkan terus ingat di saat Anda memanjatkan doa. Bahkan Anda harus betul ngadu kepada Allah, menghadap mengapa sampaikan kepada Allah dengan bahasa yang Anda mampu, mengungkapkan kegembiraan Anda, Anda bisa ngaji. Atau Anda bisa melakukan sholat malam biarpun dua rakaat. Gedekan itu nikmat. Tidak gampang orang bisa bangun malam melakukan dua rakaat. Kalau anda sudah bisa menggedekan itu nikmat ibadah, tiba-tiba sesuai janji Allah la azidannakum aku akan tambah. Secara maknawiat, secara maknawi Allah akan tambah. Tapi secara teori lain karena Anda sudah membanggakan artinya bangga ini bukan nyombongkan. Karena Anda merasa berlatih untuk menyenangi ibadah yang Anda lakukan, Biarpun itu hanya dua rokaat, Anda bersyukur kok bisa ngasih sedekah kepada orang, biarpun hanya lima ribu. Syukur Alhamdulillah saya bisa sedekah. Terus Anda renungi itu semua, maka akan tertanam di hati Anda cinta kebaikan. Otomatis itu nanti. Anda bisa melakukan sholat malam hari dua rakaat. Anda ingat terus, Masya Allah, makasih ya Allah. Tadi malam kau bangunkan aku ya Allah bisa sholat dua rakaat terus diulang-ulang tertanam di hati kita menjadi pecinta kebaikan. Maka di esok harinya akan mudah kita bangun lagi karena anda mengingat kebaikan tersebut. Lebih dari itu janji Allah la in syakartum la azidannakum. Jadi syukur yang telah Allah berikan. Dan yang telah Allah berikan banyak. Anda membaca Al-Quran saja itu nikmatnya banyak. Kemauan Allah kasih. Lihat Otak Allah kasih sehingga Anda nggak lupa baca. Mata yang Anda lihat Al-Quran, Allah kasih. Quran pun Allah kasih. Jadi kalau kita merenungi nikmat baca Al-Quran ini banyak sekali. Dan kita tidak bisa menghitungnya. Jadi ibadah apa yang bisa Anda lakukan? Terus Anda besarkan itu. Maksudnya besarkan di dalam kebanggaan kita di hadapan Allah, bukan berbangga di depan manusia. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Maka saat itu kita akan mudah mensyukuri ibadah. Maka Allah akan menjadikan kita ahli ibadah. Kemudian pertanyaan kedua ada seorang melakukan zina kemudian setelah hamil berapa bulan baru dinikahi yang perlu dijawab barangkali para ustadz yang hadir di tempat ini kalau sudah ada kejadian yang semacam ini jangan dijawab hukum fikihnya dulu fikih mah gampang sederhana akan tapi kita harus sentuh hatinya pelaku-pelaku zina ini agar kembali kepada Allah. Makanya enggak cukup fikih. Kalau fikih kan hukumnya boleh atau enggak boleh berapa gini selesai. Tapi kadang tidak mengerti orang. Maka anda semua sebagai ustadz punya kewajiban. Bagaimana orang yang telah melakukan zina itu ada kesadaran. Bisa menitikkan air mata. Menangis kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian setelah itu kita beri pertolongan. Solusinya seperti apa? Akankah, haruskah ia menikah dengan yang menghamili atau tidak? Ini pembahasan lain. Kemudian yang terakhir hukumnya sah atau tidak. Ini bagian ujung. Paling gampang. Tapi yang perlu dibangun di dalam jiwa pezina itu adalah penyesalan. Kita besarkan hatinya bahwa kalau anda mau kembali kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi kalau kau putus asa, akan menjadi bezina sepanjang hidupmu. Artinya kau dihinakan oleh Allah. Ayo kembali. Tapi saya sudah ada kandungannya. Gampang. Ada solusi. Anda bisa ditutup dan sebagainya. Ini masalah menyentuh hati pelaku zina agar kembali kepada Allah. Lebih dari itu kita pun harus mendoakan di saat kita sendiri kepada orang-orang yang teruntuk, orang-orang yang terjerumus dalam zina. Kita mohonkan kepada Allah agar Allah memberikan kesadaran. Kemudian kalau kita mendengar berita tentang zina, awas jangan sampai ada bibir ini tersenyum. Harus menangis kalau bisa. Sebab ada sebagian ustadz ditanya hukumnya orang zina tak tanya sama siapa? Sama tetangganya ya? Ger. Sama siapa? Sama ini? Ger. Innalillah. Ada saudarinya terjerumus dalam hina zina masih sempat tertawa. Mana iman itu? Kita harus merasa cemburu. Seorang muslimah terjerumus dalam hina zina, kita harus menangis kalau bisa. Imam Muhammad Al-Bakir mendengar cerita Imam di kampung sana ada perempuan terzinai. Mukanya pucat dan menangis padahal tidak pernah kenal. Musibah kalau sudah perzinaan disebut dengan kalimat tawa. Ger, ger, ger, bab gunjing. Ketahuilah yang menggunjing pezina tidak mati. joli diuji dengan kehinaan yang sama. Takut kita. Maka jangan senang gunjing orang hamil di luar nikah. Anda harus berusaha menutup. Tapi yang namanya gunjing itu enak. Lebih enak dari makan bakso dan sate. Bagi orang yang jauh dari rahmat Allah. Hmm, iya. Memang dasar-dasar. Oh di rumahnya begitu. Ibunya dulu juga. Semuanya disebut. Na'udzubillah. Jadi perzinaan ini kasus besar. Kehinaan di dunia dan di akhirat. Kalau tidak tobat. Setelah itu kita doakan semoga Allah mengampuni dan menutup aibnya. Karena Allah bisa mengampuni semuanya. Jangan sampai kita menggunjing orang zina. Bisa saja pezina itu menangis di malam hari. Lalu diampuni dosanya oleh Allah. Kita yang gunjing, ustadz yang nertawain dimurkai oleh Allah. Yang kedua adalah sebelum hukum fikih. Yang kedua adalah masalah mendidik membenarkan dia, nolong dia caranya bagaimana. Kita di dalam silsilah bagaimana mendidik anak, ada anak belum lahir sudah ada pendidikannya, pilih ibunya yang baik, itu kan? Kalau ibu-ibu, adik-adik putri kami yang kami cintai yang belum menikah, Anda punya kewajiban mendidik anak-anak Anda sebelum anak Anda lahir dari perut Anda. Apa itu? Pilih bapaknya yang benar, itu loh. Yang belum menikah dari kaum pria sama anda punya kewajiban mendidik anak-anakmu sebelum anak itu lahir dari istri Anda. Caranya apa? Pilih mboknya yang baik. Ibunya yang benar. Ketemu di pinggir jalan sudah gandrung. Ini model kelas apa yang dicari? Ibu yang benar dong, yang solehah. Kalau anda pergi, anak anda aman. Kalau anda kemana, anak anda selamat. Itu kan penting. Hanya-hanya jangan sekedar kebiar cantiknya saja. Bukan. Kalau bisa memang cantik, iya. Ini iya, boleh. Tapi ingat, jangan sampai terperdaya tanpa memperdulikan urusan akhlak dan agamanya. Sampai di saat anak terlahir, ada pendidikannya. Anak mulai diajak bicara. Anak masih umur 5 tahun, 3 tahun. Ada pendidikannya sampai anak dewasa. Sampai di saat naudzubillah anak terjerumus dalam kehinaan, mabuk, zina, ada pendidikannya. Sebab ada orang yang tidak punya ilmu mendidik anak, anaknya terjerumus dalam zina. Karena dia merasa malu dan itu adalah aib besar diusir. Pergi, pergi. Mau kemana? Jadi pelacur. Na'udzubillah. Siapa yang menyebabkan bapaknya sudah salah mendidik diusir lagi? Harus diberi pertolongan itu anak. Cara yang benar bagaimana? Ada yang lain karena anaknya sudah terlanjur dihamili oleh satu orang. Dikejar orang yang menghamili itu dengan alasan kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Enggak peduli apakah orang itu baik atau tidak baik. Dasar orang tua dungu ya begitu. Sudah anaknya dihinakan dengan perzinaan, masih dikejar lagi itu laki-laki yang menghamili anaknya. Dilihat kalau memang itu laki-laki baik misalnya, baik tapi kepleset, mungkin dinikahkan dengan anaknya. Tapi ada pemabuk, sudah nggak sholat, suka ini, masih dikejar ya senang dia. Wah dapat saya. Memang itu yang aku cari. Sengaja aku hamili biar aku dikejar. Kan bisa ngomong begitu. Ternyata tidak masa menyelesaikan masalah ini penting. Dan banyak orang tua itu karena emosinya seperti itu dikejar orang, tutupi, bikin malu aja. Ya kejarlah daku, kau kutangkap, kata penjahat. Kan begitu. Senang saja, tunggu saja waktunya. Dia pasti datang ke sini. Bener, Setelah anaknya nangis, nangis, hamil, ngadu ke bapak ibunya, datang. Tuh kan, datang ke saya. Memang rencanaku seperti itu. Ini penjahat. Jadi jangan langsung dikejar, tidak harus dinikahkan dengan yang menghamili. Tidak. Dilihat bener atau tidak bener. Nah, baru nanti kita bicarakan. Kalau seandainya harus menikah dengan yang menghamili karena dia sebetulnya anak baik tapi kepleset, mungkin yang bandel anak perempuan itu. Bisa saja kan yang menggoda anak perempuannya. Bisa saja ditanya. Biasanya kalau dalam terapi kita menyelesaikan permasalahan, kita tanya. Kejadiannya di mana? Di kos-kosanmu atau kos-kosannya? Kalau anak perempuan itu ngomong di kos-kosannya, pasti yang bermasalah anak perempuan yang ngapain anak perempuan ke kosan anak laki. Kan bisa. Kadang-kadang seorang ustadz yang pengen menyelesaikan masalah kadang-kadang bertanya kejadiannya di mana? Di rumah, di ini, di hotel. Ini semuanya beda maknanya. Kalau di hotel ini niat berbuat jahatnya sudah lama. Mulai jalan, mulai nyimpen duit untuk nyewa hotel. Ini lebih jahat lagi kan begitu. Jadi harus kita cermati kalau pengen menyelamatkan anak yang terjerumus dalam zina. Dan kami paling tidak ingin jika ada orang ngadu urusan ini. Karena kami punya beban berat harus menyelesaikan masalah. Tapi ya namanya musibah di zaman ini ada aja. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semua. Amin. Kemudian setelah itu gimana kalau seandainya seorang hamil itu menikah? Catatannya sederhana saja. Kalau masalah fikih. Tapi ini tadi rentetan pendidikan harus kita sentuh. Kalau masalah fikih mah gampang kalau seandainya yang menikahi itu sempat merawat kandungannya enam bulan, ada kaul riwayat enam bulan sepuluh hari, ada kalau seorang suami itu merawat kandungannya enam bulan, mulai dari ia menikah masuk kamar enam bulan baru lahir, maka anaknya nasabnya kepada suami ibunya yang menikahinya. Baik dari air maninya atau bukan, pokoknya suami ibunya. Asalkan enam bulan kalau tadi baru setelah hamil lima bulan baru dinikahi. Ya tergantung bukan itunya, tergantung mulai dari menikahi sampai kelahiran berapa. Kalau sampai enam bulan maka nisbat anaknya kepada yang menikahi bapaknya. Ada pertanyaan, bolehkah sebetulnya pertanyaan begini? Bolehkah seorang hamil itu dinikahkan kan begitu? Sahkah nikahnya orang yang hamil di luar nikah? Jawabnya adalah menurut madhabnya Imam Ahmad bin Hambal tidak sah pernikahannya. Tapi karena di sini bukan Hambali, kita pinggirkan dulu madhab ini. Madhab Hambali adalah madhabnya orang besar juga. Tapi menurut madhab Imam Syafi'i, madhab kita, madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, orang hamil sah dinikahkan. Apalagi punya tujuan mulia untuk menutup dia agar tidak dihinakan di kampungnya. Cuman prosedurnya jelas. Kalau itu orang yang menghamilinya, air maninya, maka prosesnya sederhana. Nikah selesai. Tapi permasalahannya jika yang menikahi itu bukan orang yang menghamilinya. Misalnya karena yang menghamili itu lain agama seperti yang pernah terjadi Beberapa kasus seperti itu, seorang wanita hamil ternyata setelah itu mengaku yang menghamili adalah seorang Kristen. Tidak mungkin dia dinikahkan. Naudzubillah ya, dihinakan betul kalau begitu. Maka yang menikahi harus orang lain seorang muslim, tujuan untuk menutup aibnya. Maka di sini ada pernikahan sah tetapi tetap ada unsur dosa karena itu nanti urusan nasab yang paling berbahaya. Maka Menurut madhab Imam Malik jangan digauli. Kalau menurut madhab Imam Syafi'i boleh digauli, Karena itu adalah istrinya. Tapi dalam hal ini ada benturan dengan masalah lain. Barangkali ada yang tidak nyambung, nggak ada masalah. Kalau anda melihat orang punya masalah, datangkan ke tempat kami biar kita selesaikan. Permasalahannya begini, kalau yang menikahi bukan orang yang menghamilinya, maka ini nanti akan berbenturan dengan satu bab namanya bab li'an. Li'an itu adalah sumpah li'an untuk menolak anak itu yang maksudnya begini. Li'an adalah jika seorang suami menemukan dengan yakin bahwa yang ada di dalam perut istrinya itu bukan dari air maninya, maka orang tersebut wajib bersumpah menolak anak tersebut empat kali. Yang kelima, sumpah terkutuk. Li'an. Kalau ada seorang suami menemukan dengan yakin bahwa di dalam perut istrinya itu bukan dari air maninya, maka ia wajib menolak anak tersebut dengan lima kali sumpah. Misal, seorang suami pergi sepuluh tahun, Tiba-tiba ada kabar istrinya hamil. Maka ini yakin bahwasanya yang menghamil istrinya bukan suaminya kan? Dalam kasus semacam ini kalau suami tidak sumpah halian menolak maka mau tidak mau anaknya sang istri tadi nasabnya nyambung kepada orang tersebut. Kenapa? Sebab pernikahan itu berapa lamanya, berapapun lamanya selagi belum ada cerai tetap itu pernikahan. Biarpun tidak ngumpuli istrinya 10 tahun tetap suaminya. Maka kalau ada bayi lahir dari istrinya ya anaknya dia. Sementara dia yakin yang ada di dalam perut istrinya itu bukan dari air maninya, maka wajib menolak bunyi tolakannya begini di depan mahkamah demi Allah per, apa yang ada di perut istriku bukan dari air maniku satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali dan sungguh terkutuk laknatullahi alayya in kuntu minal kadzibin terkutuk aku kalau memang aku dusta harus begitu agar anak itu nasabnya tidak nyambung di dalam kasus yang kita bicarakan pun sama lah kalau ada orang menemukan perempuan hamil, dia akan menikahinya. Otomatis kan dia yakin yang ada di perut istrinya bukan dari air maninya. Wong dia hanya sekedar nutupi. Maka dalam hal ini dia terjerat hukum li'an. Biarpun dia nikah. Tapi ternyata dia harus segera sumpah untuk menolak sang anak. Dan akhirnya pun harus dipisah. Makanya nggak akan terjadi pernikahan itu. Lalu caranya bagaimana? Kita bisa mengikuti madhabnya Imam Malik nggak apa-apa laki-laki yang siap menutupi dan kadang-kadang ini orang mulia. Pernah kejadian suatu ketika ada anaknya seorang soleh diperkosa. Masya Allah. Subhanallah dalam keadaan itu diperkosa sampai hamil. Akhirnya bingung cara menutupinya. Tiba-tiba ada seorang alim mengatakan biar aku nikahi saja dinikahi oleh orang alim tersebut dan tidak digauli. Menurut madhab Malik tidak digauli. Dan itu nanti nasabnya tidak nyambung. Hanya sekedar menutup saja. Nanti harus diolah. Bapaknya di mana harus dikemas. Mungkin kita katakan, wah gempa bumi di Jogja, bapaknya mati. Boleh saja. Surat nikahnya mana? Surat nikahnya lagi dibawa, hilang sekalian. Jadi kita boleh hal-hal semacam itu kita tutup Intinya agar anak itu nanti gede merasa mulia karena ibunya bukan pezina. Ini adalah tugas yang panjang. Jadi kalau masalah pertanyaannya jawabannya masih sedikit cuman kalau jawaban itu jawaban fikih banyak orang terjerumus. Ya sudah, hamil dulu aja kan sah. Dipikir begitu. Hamil dulu sah. naudzubillah zina sekali kehinaan. Harus kita tetap kita ajari anak-anak kita untuk takut itu semua. Dan ini ada jalan pintas sebagian anak-anak Bahkan kadang-kadang yang membuat jalan pintas bukan orang lain, anaknya sendiri. Tahu bapak ibunya nggak setuju, ya karuan. Kalau sudah hamil biar tahu diri. Akhirnya sampai nuntut. Salah sendiri bapak sama ibu ngelarang saya, hmm, kan? Memaksa dengan kehinaan dan itu tidak akan bahagia orang yang semacam itu. Baik. Itu hukumnya. Masalah kandungannya gampang. Kalau seorang suami tadi sempat merawat kandungan tersebut 6 bulan, nasabnya nyambung. Kalau kurang dari 6 bulan, bayi ajaib 3 bulan lahir, ya nggak nyambung nasabnya. Selesai. Ada seekor anjing sudah dimandikan. Sudah dimandikan dengan sabun. Plus so, apa, uh, semprot bak antibakteri. Bagaimana setelah dicuci kalau kita bersentuhan? Yang kita bahas bukan masalah bersih dan kotornya anjing, tapi najis dan tidaknya. Orang harus bisa membedakan antara kotor dengan najis. Baju kita kotor, penuh keringat, warnanya pun masya Allah lehernya hitam, lengannya hitam, tapi itu kan kotor, tetap suci. Jadi ah, sangat beda antara suci dengan najis. Suci dengan kotor dengan najis itu beda. Najis, anjing itu najis kalau anjing dimandikan oleh tuannya, biarpun itu dimandikan kayak apa, ya tetap najis. Tapi yang harus kita pahami ini yang lebih penting. Yang najis itu adalah yang basah. Liurnya anjing, keringetnya anjing, atau seluruh anggota tubuh anjing yang basah. Itu saja. Yang najis. Kalau anjing kering, Anda kering, lalu Anda memeluk anjing sama-sama kering. Nggak najis itu. Anda di pasar ada anjing ganjen nyenggol. Anda punya kaki. Allahu Akbar. Dilihat, oh kering. Tiba-tiba ada anjing lewat masjid ini, nyebrang. Ya kita lihat kakinya, wah kering. Ya nggak najis. Sebab yang menjadikan najis itu basah-basahannya saja. Dan itulah ilmu Kadang memang ada orang salah paham, dipikir yang menjadikan najis itu anjingnya, bukan basahnya itu loh. Dikiaskan dengan air liurnya. Jadi Anda memeluk anjing tidak apa-apa. Anda pegang anjing, Anda lus-lus, tidak najis. Asalkan tangan kering, anjing kering. Kering dengan kering nggak bisa najis. Tapi kalau sudah basah, tangan basah kesentuh anjing, najis. Anjing basah nyenggol kita, najis. Anjing dimandikan, waktu dimandikan mana najis. Kalau sudah kering lain. Boleh kita menyentuh anjing yang kering. Itu hukumnya anjing. Mu'tazila adalah satu aliran pemikiran yang mengedepankan akal. Mu'tazilah masih tergolong kaum muslimin. Dia adalah ahli bid'ah kaum Mu'tazilah. Penyerunya adalah Wasil bin atok Tokoh-tokohnya besar termasuk Al-Jubai Bapak tirinya Abdul Hasan Al-Ash'ari adalah tokoh Mu'tazilah besar. Dan imam kita, imam ahli sunnah wal jamaah, Abdul Hasan Al-Ash'ari itu 40 tahun jadi pembesar ulama Mu'tazilah. Setelah perjalanan ilmunya, ilmiahnya yang panjang, Sampailah Abul Hasan Al-Ash'ari faham tentang kebejatan dan kesesatan Mu'tazilah. Akhirnya keluar dari faham Mu'tazilah. Sehingga setelah keluar berusaha untuk memangkas. Mana sih bid'ah-bid'ah akidah itu. Ingin dikembalikan kepada pemahaman para salafun soleh. Di saat agama sudah tercemar, Abdul Hasan al-Ash'ari menjernihkan kembali memulihkan kembali, menghilangkan yang tidak benar, maka muncullah pemikiran faham akidah yang besar, yaitu ahli sunnah wal jamaah ashariyah Dan itu adalah kita. Pengikutnya adalah 90% kaum muslimin di dunia itu. 90% di Indonesia. Selebihnya orang bingung itu. Mu'tazilah sudah tidak banyak ada, tapi pemikirannya tentang sepotong-sepotong pemikirannya ada, tapi kelompok Mu'tazilah secara resmi sudah hampir tidak ada. Ada di daerah Yaman Selat Yaman Utara, kelompok Zaidiyah itu akidahnya Mu'tazilah. Baik. Kemudian Wahabiyah itu adalah gerakan pemikiran yang dikomandoi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun kalau Mu'tazilah itu muncul mulai dari masa-masa Imam Hasan Basri tahun 100 eh, an lebih antara 100 sampai 150 kemudian Abul Hasan al Asyari tahun 300 Hijriah meninggal tahun 323 kemudian Muhammad bin Abdul Wahab ini orang akhir zaman abad ke-12 1200 Hijriah kurang lebih hampir 200 tahun yang lalu Nah, Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah juga pergerakan pemikiran. Mereka itu inginnya membersihkan dari kesyirikan, rupanya bukan. Akhirnya jatuhlah kepada mensyirikan semua orang. Ini musibah. Dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit masuk neraka. Jadi yang benar hanya dia saja. Orang seluruh dunia, bahkan Ash'ariyah, pengikut faham Ash'ari sampean semua itu sesat. Wah ini. Jadi asyairah, orang-orang asyairah sesat. Nah ini termasuk faham yang berbahaya. Semakin hari semakin berkembang keparahannya. Muncul orang akhir zaman seperti Nasiruddin Al-Albani. Itu punya caci maki kepada ulama. Kita tidak mencaci mereka. Ingat, tolong ini dicatat. Kami tidak mencaci Albani, tapi Albani punya kamus, punya cacian yang banyak kepada ulama, utangnya banyak. Enggak ada yang selamat ibaratnya begitu. Tidak ada seorang alim dari faham Asy'ari kecuali jadi diolok, dicaci. Makanya kalau membaca bukunya Nasiruddin Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, keluar pasti emosi. Menyalahkan orang sana sini. Dan ini yang harus kita hindari. Dan itu adalah pembawa fitnah. Tolong kalau ada buku kok pengeluar hadisnya adalah Muhammad Nasiruddin Al-Albani, tolong ditunda dulu buku itu. Dan kita yang mencoba melacak dengan kajian ilmiah. Katanya ilmiah, ilmiah mana? Wong masalah hadis saja banyak yang salah kok kata temennya, bukan kata kami. Ada temennya yang sama-sama muhadis menurut mereka. Ada grup, mereka kan ada temen ulama ini sama ini. Lu tak sama tuh rombongan. Rombongan anti tawasul, rombongan anti tahlil sama. Rupanya ada satu temen itu ngabisin dan kita punya datanya. Yang ngolok-ngolok dia itu temennya. Orang gak ngerti hadis. Sudah begitu ngaku paling hebat ahli hadis. Sudah begitu gak paham ini. Dicaci oleh temennya sendiri. Karena memang menurut temennya itu tidak pantas dia digelari sebagai ahli hadis. Tapi digedekkan oleh rombongannya saja. Itu saja. lah ini. Dan itu musibah. Adapun namanya macam-macam. Kita tidak peduli dengan nama Wahabi. Pokoknya orang anti tawasul, anti maulid Nabi itu pokoknya macam-macam bajunya, badannya sama. Ya dia dia. Bajunya macam-macam. Ada pakai as apa, al jamaah, as sunnah, al al macam-macam, al hebat hebat namanya gede-gede salafi. Padahal salafi sesungguhnya adalah kita. Salafi sesungguhnya adalah kita. Ahli sunnah wal jamaah sesungguhnya kita. Dari masa ke masa ini ribuan tahun. Kita itu manhajnya jelas. Ini baru 100 tahun, 200 tahun. Apalagi yang namanya Muhammad Nasiruddin Al-Albani baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Ini kita punya akidah besar. Tidak ada buku kecuali Ash'ari. Apa? Riyadus Salihin. Mereka membaca eh, Imam Nawawi, Riyadus Salihin. Ash'ari. Apalagi? Buku-buku yang mereka baca, rata-rata buku Ash'ari. Nah mereka itu adalah dipenuhi dengan kebencian dengan Ash'ariah. makanya kita harus bangkit. Jangan tidur. Kalau ada orang anti tawasul sama anti marhabanan itu sebetulnya itu ciri khasnya orang yang benci kepada akidah Ash'ariyah. Ingat identitas. Kalau ada orang datang ke rumah Anda harus Anda tanya, Islam atau bukan? Kalau dia menjawab Islam, Islam apa? Kalau dia nggak mau meneruskan lalu berkata, yang penting Islam, hati-hati penjahat gitu. Harus ada Islam model apa? Islam ahli sunnah wal jamaah. Islam ahli sunnah wal jamaah model apa? Sebab mereka juga ngaku ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah nanti ada pengajian khusus semoga bisa kita hadirkan di televisi yang lainnya. Tuduhan mereka yang sangat picik tidak pakai hujah. Ada satu buku kita membaca tuduhan luar biasa naudzubillah. Orang bodoh pun nggak akan menuduh begitu. Misalnya, Ibu pernah baca Barzanji atau tidak? Itu ditulis dalam buku Termasuk kekafiran pembaca berjanji itu adalah disebut-sebutkan. Mereka meyakini bahwasanya berjanji lebih bagus dari Al-Quran. Ibu yakini begitu atau tidak? Tidak semuanya, nggak ada. Itu fitnah untuk membakar lihat. Ditulis itu dalam sebuah majalah lihat. Ini paling dustanya manusia dan mereka memang paling dusta. Orang anti tawasul yang ada zaman ini paling dustanya manusia. Ayat Al-Quran dibaca di depan orang awam. Terjemahnya beda dengan ayatnya. Kita pengen duduk bareng. nggak ada. Mana? Kita katakan langsung. Tidak berani mereka. Sampai teman-teman ngomong panasi aja dulu. Biar nanti keluar kepalanya. Sudah tuh bilang katanya apa? Ah, tidak berani katanya. Apa? Ah, ah, bukan, tidak mau. Tidak ada ilmiah katanya. Siapa tidak ada bilang ilmiah? Kapan saja ayo tunjukkan kalau memang Anda punya hujah. Itu hujahnya palsu semuanya. Ayat Al-Qur'an dibaca terjemahannya beda. Coba amati. Re rekam kasetnya yang berkenaan dengan kritik tawasul, kritik Maulid Nabi, kritik pokoknya kebiasaan-kebiasaan antum panjenengan semua. Kalau dia baca ayat Al-Qur'an pasti ayat mak maknanya beda. Khusus berkenaan dengan tawasul, Maulid Nabi, tahlilan, ziarah kubur, empat hal ini ya. Ini kalau mereka menerjemahkan ayat pasti dirubah. Adapun masalah yang lain iman itu masih masalah sholat itu benar. Tapi kalau sudah urusan ini karena nggak punya dalil mereka harus dirubah. Wala tad'u janganlah engkau berdoa. Itu diartikan jangan bertawasul. Gimana sih tawasul kok disamakan dengan doa? Banyak kejadian-kejadian semacam ini. Mereka adalah musibah, pembawa musibah di zaman ini yang kita takutkan bukan di Anda. Anda yang Allah selamat. Tapi anak Anda gimana nanti? Harus hati-hati di sini. Harus serius menanganinya. Jangan tidur. Kita ini terlalu bak. Hmm, ahli sunnah wal jamaah. Besar. Sudah akidah benar. Enggak, hati-hati kebobolan nanti. Baik. Nah ini adalah yang harus kita perhatikan. Orang enggak cukup mengatakan ahli sunnah wal jamaah. Harus berani mengatakan asyariyah. Jadi setelah asyariyah apa? Sufiyah. Kemudian yang kelima bermadhab. Mereka anti madhab biasanya. Enggak senang bermadhab. Maunya jadi mujtahid semuanya. Jadi orang baru benar Anda adalah muslim, ahli sunnah, asyariyah, sufiyah, bermadhab. Boleh maliki, hambali, syafi'i, dan hanafi. Ini. Baik ada pertanyaan tertulis. Ada pertanyaan bahwasanya Facebook itu buatan Yahudi dan karena dari keuntungannya untuk mendanai Israel memerangi Palestina. Apa hukumnya menggunakan Facebook? Kita memang tidak punya produk. Internet, Yahoo, semuanya itu adalah produk Yahudi. Itu kekalahan kita, kelemahan kita. Kalau ada penggantinya kita wajib mengganti. Kalau tidak, sekarang permasalahannya itu senjata yang bisa digunakan untuk kebaikan. Kalau seandainya kita tidak berjuang di dunia internet, maka dunia internet itu adalah dunia setan semuanya. Sebab musuh-musuh Allah, orang-orang Yahudi, musuh-musuh Allah itu dengan internet itu menghadirkan satu cercaan, celaan kepada Nabi Muhammad, penghinaan kepada Islam. Ada semua di internet. Sementara kita menolak, berbahaya. Kita ambil manfaatnya untuk dakwah. Sehingga ada media dakwah ini, media dakwah ini. Jadi orang yang sudah jenuh dengan kehinaan itu, tiba-tiba belok melihat dakwah-dakwah itu. Ada orang pengen cari pengetahuan melalui itu ada. Jadi itu adalah dua fungsi. Bisa jahat, bisa baik seperti senjata. Kalau mau digunakan baik-baik, digunakan jahat-jahat. Adapun masalah yang membuat, nah memang kelemahan kita di situ. Semestinya kalau kita bisa membuat sendiri nggak boleh kita pakai. Tapi karena kita belum bisa buat, maka kita pun harus pakai karena untuk kebutuhan kebutuhan mendesak. Yang membuat televisi bukan kita, lampu bukan kita. Baru-baru ini saja orang-orang kita bisa buat. Kita pun harus mengutamakan buatan Jepang kan. Ini Jepang, ini Jepang, ini Jepang, eh, motor Jepang, apa yang bagus Jepang, nomor dua Cina, ini. Ya kita tidak ada. Ya kita memang kalah dalam hal ini, tapi bagaimana yang ada kita manfaatkan untuk yang baik. Jadi intinya Facebook, Facebook termasuk internet, jika kita gunakan yang baik, insya Allah akan mendapatkan pahalanya. Begitu sebaliknya kalau kita gunakan yang jelek, kalau kita meninggalkan itu kita akan ditinggal semakin jauh. Sebab mereka menjadikan itu semua adalah sarana untuk menghancurkan Islam, maka kita pun harus menggunakan senjata mereka dalam sarana untuk menjaga Islam. Baik. Waktu sudah habis. Kita tutup dengan doa. Masya Allah. Bismillah. Ini ada yang minta doa. Ada yang sakit tumor sudah hampir lima tahun. Ada yang pengen usahanya lancar. Baik, insya Allah Allah hajat kita semuanya Dan semoga Allah mempermudah Pembangunan pesantren kita Didoakan saja Ibu Kami minta mau tolong Malam nanti yang sempat bangun malam Minta Bukan duitnya yang kita minta Ibu, para bapak hadir nanti malam Berdoa kepada Allah Semoga Allah mengirim orang-orang yang bisa menyelesaikan urusan tanah di kiri kanan tanah. Kita pengen perlebar tanah. Allah semoga Allah bangunan juga Pondok Putri harus segera kita bangun. Kami hanya minta tolong didoakan, minta kepada Allah semoga Allah ngirim orang ikhlas. Itu saja. Jadi malam minta dibacakan Fatihah sekali boleh, dua kali boleh, tujuh kali boleh. Diniatkan semoga Allah memudahkan pembayaran tanah sebelah pesantren kalau bisa sampai semuanya nanti yang ini dulu aja Kemudian setelah itu pembangunan pondok putri, semoga Allah ngirim-ngirimkan orang tulus karena ada dibatasi. Ada beberapa waktu ada yang mengatakan seminggu harus diselesaikan ini. Kita mengadu kepada Allah, cuman ternyata kita membaca satu rentetan kalimat orang hikmah. Orang mengadu kepada Allah boleh. Dan memang seharusnya hanya mengadu kepada Allah. Akan tapi minta Allah. Jangan minta ke orang, tapi mintalah kepada orang tulus untuk mengadu kepada Allah. Minta kepada orang tulus untuk ngadu kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang rajin sholat, rajin ibadah. Bantu ngadu kepada Allah. Nanti insya Allah beres. Gampang ya. Kalau sudah doa berapa bacatanya. Kalau ibu ngasih duit berapa sih. Kan begitu ya. ya tapi kalau sudah ibu memohon kepada Allah dimudahkan dalam tempo sebelum seminggu dibereskan jadi kita tanya tadi bingung kita mikir mikir mikir mikir benar ada satu kalimat minta orang lain suruh ngadu barangkali pengaduan kami masih kotor kurang diterima nah, ibu ada yang tulus ngadu masya Allah beres semuanya jadi nanti malam tolong sholat hajat dua rakaat khusus lalu ngadu semoga pembangunan pesantren lancar tambah gede dan tanah juga segera diberesin dan usahanya lancar doakan yang baik-baik Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Ya Allah, rindukan kami kepada kebaikan ya Allah. Cintakan kami kepada kebaikan ya Allah dan bencikan kami kepada kemaksiatan. Mata kami ini ya Allah jagalah muliakan dengan membaca Al-Qur'anmu muliakan dengan melihat yang halal ya Allah jangan kau biarkan mata kami melihat yang haram ya Allah jagalah jaga kesehatan mata kami dan jagalah mata kami dari melihat yang haram kadang kami masih ya Allah belum amanah dengan mata yang kau berikan kepada kami ya Allah Kadang kami gunakan untuk melihat yang haram Mulut kami ya Allah Tidak pagi, tidak siang, tiap malam ya Allah Kadang kami gunakan untuk membicarakan orang lain Kadang sesaat kami berbohong dengan lidah kami Ini adalah nikmat besar darimu ya Allah Maka ya Allah bantulah kami untuk menjaga lidah kami ya Allah Sehingga kami tidak menyakiti istri kami dengan lidah kami Tidak menyakiti suami kami dengan lidah kami tidak menyakiti tetangga kami dengan lidah kami ya Allah Ya Allah Jagalah tangan kami dari menyakiti orang lain Anggota tubuh kami jauhkan dari kemaksiatan Yang terang-terangan atau tersembunyi Ya Allah hanya engkau yang tahu Jagalah ya Allah Bencikan kami kepada kemaksiatan dan rindukan kami kepada ketaatan ya Allah hanya kepadamu kami mengadu ya Allah kami kadang memang semangat beribadah tapi kadang bermaksiat pun bersemangat ya Allah kami takut itu ya Allah maka bencikan kepada kami kemaksiatan ya Allah bencikan kepada kami kemaksiatan ya Allah Bencikan kepada kami kemaksiatan ya Allah dan rindukan kami untuk sujud, rindukan kami untuk ibadah kepadamu ya Allah. Engkau sungguh maha kuasa ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kami yang engkau lebih tahu ya Allah. Dosa kami yang sangat banyak. Hanya engkau yang tahu ya Allah kami pun tidak mampu menghitungnya ya Allah Ampuni jika engkau tidak mengampuni dosa kami Siapa yang mengampuni ya Allah Hanya engkau yang mengampuni dosa kami ya Allah Engkau lebih tahu Dan ampuni dosa orang tua kami Dan ampuni dosa guru-guru kami Ampuni dosa sahabat-sahabat kami. Ampuni dosa murid-murid kami. Ampuni dosa anak-anak kami. Bahkan ampuni dosa orang-orang yang aniaya kepada kami. Ya Allah, Engkau sungguh maha kuasa. Ya Allah. Ya Allah. Dan berikan kepada kami, ya Allah, ketenangan di dalam mengabdi kepadamu, Ya Allah. Jagalah hati kami dari mendengki kepada sesama kami, Ya Allah. Jagalah hati kami dari mendengki, Ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah Kadang kami susah melihat orang bahagia ya Allah Kadang kami susah melihat orang kami Kadang kami susah Kadang kami tidak gembira melihat orang berhasil ya Allah Maka ya Allah jauhkan kami dari dengki yang menyiksa itu ya Allah Dan jauhkan kami dari dendam yang menyiksa ya Allah Jauhkan kami dari dengki yang menyiksa dan dendam yang menyiksa, Ya Allah. Kami sering melihat tetangga kami berhasil, tapi kami belum bergembira, Ya Allah. Alangkah busuknya hati kami, Ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, Ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan, Ya Allah. Kesombongan, kesombongan, kesombongan. Rizki yang kau berikan kepada kami ternyata malah menjadikan kami sombong. Ya Allah, maka Ya Allah abadikan rizki itu Ya Allah. Di dunia ya Allah. Dan di akhirat bisa kami lihat lagi ya Allah. Dan jauhkan dari sombong ya Allah. Ilmu yang kau berikan kepada kami kadang menjadikan kami sombong. Ilmu yang kau berikan kepada kami kadang menjadikan kami sombong ya Allah. Harta, rumah, mobil, semua yang kau berikan kepada kami kadang menjadikan kami sombong ya Allah. Maka ya Allah ampuni kami dari kesombongan kami. Dan jauhkan kami dari kesombongan ya Allah. Berikan kepada kami hati yang tawaduk dan tulus ya Allah. Ya Allah mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rizki kami. Jika ada yang sakit sembuhkan. Jika ada yang sakit, Ya Allah, tetangga kami, teman kami, sahabat kami yang membantu perjuangan kami. Mereka-mereka ya Allah kami tidak bisa menghitung satu persatu akan tapi engkau melebih tahu. Maka berikan kepada mereka kesembuhan dan harta yang mereka gunakan untuk berobat jadikan sebagai amal baik. Dan saudara kerabat yang menanti menjeberikan kesabaran ya Allah. Dan gantilah apa yang mereka gunakan untuk berobat dengan lipat ganda ya Allah. dan berikan keikhlasan kepada kami semua. Berikan keikhlasan kepada semua yang berjuang di jalanmu ya Allah. Yang membantu perjuangan dakwah kami ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka bayarkan tidak bisa mereka lihat di akhirat. Jangan sampai tenaga yang mereka sumbangkan tidak bisa mereka nikmati di akhirat. Jangan sampai ide-ide yang mereka sumbangkan tidak mereka petik di akhirat ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan dan kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas ya Allah. Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah, orang-orang ikhlas, orang-orang tulus ya Allah. Dan wujudkan keindahan di dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami yang semakin mencintai istri, istri yang semakin mencintai suami. Jadikanlah hidup kami hidup yang senantiasa indah sebagai mukotimah keindahan di dunia sebelum di akhirat nanti ya Allah. Jangan kau kurangi cinta ini sedikit pun ya Allah, takut kami aniaya kepada pasangan kami. Takut kami aniaya kepada suami kami, takut kami aniaya kepada istri kami. Dan berikan kepada yang belum menikah pasangan orang-orang yang kau muliakan ya Allah. Yang bakal menjadikan mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami semua anak yang soleh-solehah anak yang soleh-soleha, anak yang soleh-soleha, anak yang soleh-soleha yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad yang bakal menjadikan kami mulia di dunia dan di akhirat menjadikan kami mulia di dunia dan di akhirat anak-anak kami ya Allah keturunan kami ya Allah jagalah iman mereka akidah mereka ya Allah dengan akidah yang benar akidah ahli sunnah wal jamaah ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan berikan kepada kami semua ya Allah husnul